Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini yaitu musalla al-muhajirin perumahan Taman Suko Asri. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah tidak memperpanjang mukaddimah maka seperti biasa kajian kita di musola al-muhajirin perumahan Taman Suko Asri Pembahasannya di ahad pekan yang kedua Ba'da Asar Pembahasannya adalah yaitu tafsir tematik Tafsir tematik Adapun yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang termaktub di dalam Al-Quran Surat At-Taubah Surat yang ke kesembilan ayat yang ke-113 surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-113 dan kita beri judul surat dan ayat ini At-Taubah 113 ini kita beri judul hukum mendoakan orang menghukum mendoakan ampunan orang-orang kafir. Hukum mendoakan ampunan orang-orang kafir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya yang akan kita bahas At-Taubah 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya dibantu untuk membacakan terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim silakan tidak ada hak bagi nabi dari orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah ya. bagi orang-orang musyrik. Ya. Sekalipun mereka ini kerabatnya. Terus. Setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah dengarkan tadi ya terjemahannya. Kami ulang mungkin bagi ibu-ibu yang di belakang yaitu firman Allah di dalam surat At-Taubah 113 tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman apa yang tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menarik ayat ini untuk kita bahas. Paling tidak sedikitnya sedikitnya sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Tetapi yang bisa kita ambil menyesuaikan waktu yang ada lima pelajaran. Mohon maaf, ada enam pelajaran. Enam pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan atau bas 113 ini. Apa dia? Yang pertama, kita akan membahas tentang asbabun nuzul daripada ayat ini turun. Apa sebabnya ayat ini turun? Kronologisnya. Itu yang pertama, asbabun nuzulnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita akan tingkatkan makna musyrik. Apa sih musyrik itu? Sehingga kok tidak boleh didoakan ampunan. Apa musyrik itu? Maknanya. Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, yang nomor tiga, hukum mendoakan orang musyrik atau orang kafir yang masih hidup. Bagaimana hukum mendoakan mereka, orang-orang musyrik, pelaku syirik dan orang-orang kafir ketika mereka masih hidup. Ini materi yang nomor tiga. Yang keempat, hukum mendoakan orang musyrik atau kafir yang telah tiada, yang telah mati. Bagaimana mendoakan mereka, terutama mendoakan ampunan, mendoakan rahmat untuk orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang telah mati. Itu materi yang nomor empat. Materi yang kelima, mengapa dilarang mendoakan orang-orang musyrik atau kafir? Apa alasannya? Sebabnya kenapa? Kok dilarang? Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah sebagai materi puncak, materi penutup, menepis beberapa syubhat. Menepis beberapa syubhat. Karena masih ada di sana sini mereka yang memiliki alasan bolehnya mendoakan orang kafir yang telah mati dengan doa ampunan. Alasan mereka adalah bahkan memakai beberapa dalil. Bukankah Nabi Ibrahim pernah mendoakan ayahnya yaitu Azar Nah itu Nanti kita tepis bagaimana ini Cara menjawab syubhat ini Ada juga di antara mereka Yang mengatakan bahwasannya Nabi saja Yaitu pernah berdoa yaitu dengan doa Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ampunilah dosa kaumku karena mereka tidak tahu lu berarti didoakan ampunan oleh Rasul ampunilah dosa kaumku karena mereka tidak mengetahuinya itu ada dalam riwayat Muslim. Mereka pakai dalil yang kuat-kuat, tetapi nanti ada tentunya bantahannya, menepis subahat-subahat mereka. Baik. Uh, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayatnya 113. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita periksa di dalam tafsir Ibnu Kasir, ya. Ternyata yaitu Al-Hafiz Ibnu Kasir rahimahullah yang nama lengkapnya Abul Fida Ismail Ibni Kasir rahimahullah di dalam tafsirnya yaitu tafsir Ibnu Kasir di juz yang keempat beliau mengatakan bahwasannya asbabun nuzul sebab turunnya ayat ini atau bah ayat 113 ini yaitu dengan beberapa sebab, beberapa kejadian. Loh kok bisa? Satu ayat tapi ada beberapa kejadian. Sabar, nanti akan kami sampaikan apa maksudnya ini. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Kasir, beberapa sebab atau beberapa asbabun nuzul turunnya At-Taubah ayat 113 ini semuanya disebutkan. Ternyata setelah dikumpulkan Bapak Ibu ada empat asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini empat kejadian. Nah itu. Empat peristiwa. Apa saja itu? Satu, kita urut saja. Ini Bapak Ibu bisa temukan di dalam tafsir Ibnu Kasir tentunya, ya. Yang pertama, yang pertama adalah yaitu peristiwa yang pertama sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa wafatnya Abu Talib paman Nabi yaitu Abu Talib paman Nabi saat dia sakaratul maut menjelang kematiannya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya coba dibuka Sahih Muslimnya mas dibantu ada mic-nya nggak mic satu lagi biar ibu-ibu di belakang dengar. Ya, ada. Nah ini nih, ya silakan. Turunnya atau asbabun nuzul yang pertama yaitu turunnya surat At-Taubah ayat 113. Riwayat Muslim nomornya 22 Mas. Sahih Muslim nomor 22 awal-awal itu nomor cetakan terjemahan kalau nomor aslinya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendownload ya, mendownload di aplikasi uh, Play Store yaitu Soe Muslim, nanti tinggal dimasukkan saja nomornya nomor 24, itu nomor asli. Tapi kalau dicetakan terjemah nomor 22. Dari siapa? Dari Said bin Musayyab radhiyallahu an. Baca Mas, silakan. Nomor 22. Ya, nomor 22. Silakan baca. Dari Abu Hurairah. Dari Said bin Musayyab. Mana 22-nya? Nomornya kan ada ya? Baliknya. Nah, ada. 22 kan? Silakan. Said bin Musayyab radhiyallahu an. Baca. Dari Said bin Musayyab radhiyallahu an dari bapaknya. Iya. Katanya Ketika Abu Talib hampir meninggal Ketika Abu Talib paman Nabi hampir meninggal Sakaratul maut Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjunginya Berarti boleh Ustadz ya mengunjungi orang kafir yang sakit Boleh Bahkan jangankan mengunjungi Meru'ya mereka, merukia ya mereka Boleh, nggak apa-apa Dan itu ada dalilnya riwayat Bukhari Disebutkan bahwasanya ada seorang kepala dusun yang sakit Lalu para sahabat merukia dengan bacaan surat Al-Fatihah Padahal kepala dusun tersebut bukan seorang muslim Lalu kemudian para sahabat diberi hadiah 30 ekor kambing Bahkan para sahabat yaitu mereka tidak mau menerima sampai berita ini sampai kepada Nabi Lalu Nabi justru bertanya kepada mereka Ya, ternyata kepala dusun ini sakitnya karena disengat kala jengking. Makanya dirukia dengan surat Al-Fatihah. Nabi bertanya, dari mana kalian tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai rukia, merukia, dijadikan sebagai bacaan rukia untuk mereka yang tersengat kala jengking. Maka kata para sahabat, ya kami tiba-tiba bacakan itu aja yang kami ketahui. Wahai Rasulullah, kata Nabi, ambil 30 ekor kambing itu dan masukkan aku dalam bagiannya. Nah, berarti ini menunjukkan menerima upah setelah merukia itu boleh, asalkan dengan syarat dia tidak menetapkan, dia tidak mengharap, dia tidak meminta. Itu. Dikasih alhamdulillah, tidak diberi maka dia tidak kecewa dan tidak mengharap dan tidak meminta apalagi menetapkan, maka itu nggak boleh. Kenapa? Karena setiap orang Islam harus bisa merukia Kenapa? Karena setiap orang Islam harus bisa baca Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu obat. Maka setiap orang Islam harus bisa mengobati saudaranya sendiri dengan bacaan Al-Qur'an yang dia ketahui. Nah, seperti itu. Makanya ketika kita sakit sebenarnya tidak perlu panggil juru rukia. Cukup kita melakukan rukia mandiri, merukia diri kita sendiri. Adapun kalau sudah nggak mampu, maka tentunya boleh, yaitu melakukan pengobatan. Ya, lo katanya kalau minta dirukia itu nggak boleh, Ustadz. Kata siapa? Hanya saja orang yang minta dirukia itu kehilangan kesempatan masuk dalam daftar 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab. Kehilangan kesempatan. Kalau minta dirukia. Tetapi kalau dia misalnya minta dirukia, maka hukumnya tidak haram. Buat sah-sah saja. Cuman yang memang yang ditekankan itu adalah dia merukyah dirinya sendiri dengan pengobatan-pengobatan yang telah Nabi yaitu sebutkan bekam, habatus sauda, air zam-zam, kurma ajwa, ya banyak sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Teruskan Mas. Terus Nabi menjenguk Abu Talib. Lanjut. Kita Didapati beliau di sana telah berada Abu Jahal dan dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah Ya. Ketika Nabi di tempatnya Abu Talib, paman Nabi, ternyata di tempat Abu Talib itu sudah ada dua orang gembong kafir Quraisy. Yang pertama, dedengkotnya ini Abu Jahal. Yang kedua, Abdullah bin Abi Umayyah. Bagus ya namanya Abdullah, tapi kafir. Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah Nah ini ada di sisinya Abu Talib. Rasul masuk, lalu langsung Nabi mengajarkan kalimat tahmid, mentalkin, mentalkin Abu Talib. Ya, ucapkan la ilaha ya ammi, Qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Silakan Mas, apa kata Nabi? Wahai paman, ya. ucapkanlah la ilaha illallah. Enggak usah pakai Muhammad Rasulullah mentalkin mayit itu. Jadi mereka mereka yang nazak hampir wafat gak usah lengkap la ilaha illallah Muhammad apalagi asyhadu Allah kepanjangan. Maka cukup kalimat tauhid la ilaha illallah karena di dalamnya sudah termasuk Muhammad Rasulullah. Itu. Makanya kalau ada orang masuk Islam, dia mengatakan mualaf masuk Islam, la ilaha illallah selesai masuk Islam. Meskipun dia tidak mengucapkan Muhammad dan Rasulullah Sekalipun gak pakai bahasa Arab Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Selesai masuk Islam Meskipun gak pakai bahasa Arab Ya, dan itu fatwa ulama. Bapak Ibu sekalian, lanjut teruskan, silakan yaitu sebuah kalimat yang akan aku jadikan saksi bagi paman nanti di hadapan Allah. Satu kalimat yang jika paman mengucapkannya, maka aku akan menjadi saksi membela paman di hadapan Allah nanti. Lanjut, apa kata Abu Jahal, temannya Abu Talib ini? Silakan. Karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata. Nah, membisikkan ke telinga Abu Talib, Ya Abu Talib, atar gobu an milati Abdul Muttalib. Silakan. Hai Abu Talib, bencikah Anda kepada agama Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama bapakmu, yaitu Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi berarti. Lu memangnya apa Ustadz agamanya Abdul Muthalib? Paganisme, menyembah berhala. Ya, sekalipun mereka mengakui Allah se sebagai rububiyah dari sisi rububiyah, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, mereka yakin. Bahkan Abdul Muthalib pada saat dia mengembalakan eh, mengembalakan onta didatangi oleh Abraha, utusan dari negeri Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah waktu itu dengan tentara bergajahnya. Maka yang pertama kali ditemui oleh Abraha, Abdul Muthalib kakeknya Nabi. Dan Abraha bertanya, milik siapakah onta-onta ini dan milik siapa rumah tua yang berbentuk kobus itu? Maka katanya Abdul Muthalib, ana robun ibil, saya pemilik onta-onta ini. Dan itu ada yang punya Allah. Tahu, Ka'bah itu punyanya Allah tahu. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tahu, tetapi ketika disuruh menyembah Allah saja, tauhid uluhiyah, mereka menolak. Makanya kalau ada kaum muslimin memahami kalimat tauhid hanya sebatas kalau ditanya, "Mas, la ilaha illallah itu artinya apa, Mas?" Saya yakin jawabannya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Saya yakin itu. Maka kejar, kejar, terus kejar. Maksudnya panjenengan tidak ada Tuhan selain Allah itu apa? Saya yakin lagi, saya yakin. Pasti dia akan mengatakan, ya ya tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang uh, memberikan rizki kecuali Allah, yang menghidupkan kita dan mematikan kita itu Allah. Yang punya alam raya ini yang menciptakan langit dan bumi itu juga Allah. Kalau cuman sebatas itu pemahaman tauhidnya, apa bedanya dengan Abdul Muthalib, Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah dan orang-orang kafir terdahulu? Sama. Karena mereka memahami dari sisi tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak tersentuh dari tauhid uluhiyah. Nah, mereka cuma sebatas memahami Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tetapi bukan satu-satunya yang disembah. Baik, lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, silakan. Apakah kamu benci dengan agama ayahmu yaitu Abdul Muthalib? Terus silakan. Rasulullah terus saja mengajarkan dan mengulang-ulang ucapannya itu. Terus Nabi mentalkit, la ilaha illallah. Kul. La terus diuji. Ternyata Abu Jahal juga nggak mau ketinggalan. Terus disampaikan di telinganya Ab, Abu Talib. Apa kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Terus begitu. Akhirnya hatta qala Abu Talibin akhira makallamahum huwa ala millati Abdul Muthalib wa aba an yakula la ilaha illallah. Itu kata si pembawa cerita. Namanya Said bin Musayyab tadi. Si pembawa cerita di sini. Lanjut mas, silakan. Tetapi akhirnya Abu Talib mengatakan kepada mereka. Iya bahwa bahwa dia tetap memeluk agama Abdul Muthalib. Stop, stop. Dia tetap memeluk agamanya ayahnya Abdul Muthalib. Dia kepingin mengikuti jejak temannya. Makanya penting cari teman ini. Harus selektif, harus selektif. Ya ini gara-gara salah cari teman ini ya begini nasibnya. Dia mencari teman Abu Jahal. Dia memilih seruannya Abu Jahal. Dan kata si pembawa cerita lagi, Said bin Musayyab lanjut Mas dan enggan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan perkataannya Abu Talib, tapi perkataannya si pembawa cerita hadis ini. Nggak mau mengucapkan la ilaha illallah Abu Talib. Terus ketika wafat, saking cintanya keponakan sama paman, karena Abu Talib ini pamannya Nabi, yang membela dakwah Nabi, berada di garda paling depan, kalau Nabi disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, cinta betul betul Nabi sama Abu Talib. Maka Nabi berkata, Amma wallah malam unha anka. Silakan, lanjutkan aja mas ceritanya. Demi Allah, Nabi bersumpah lagi. Silakan. Demi Allah, akan aku mohonkan ampun bagi paman selama aku tidak dilarang melakukannya. Akan aku mohonkan ampun untuk paman. Tak doakan ampunan untuk paman selama aku tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung turun teguran. Surat At-Taubah ayat 113. Lanjut Mas, silakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya, silakan. Tiada layak bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Kenapa kau tidak pantas, nggak layak mas? Memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Baik, sekalipun Walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. Nah, meskipun itu adalah keluarga kaum kerabatnya, nggak cukup di situ, nggak cukup di situ. Allah turunkan lagi ayat berikutnya, tapi bukan atau taubah ini. Ayat yang Allah turunkan surat nomor 28. Jadi kejadiannya Abu Talib ini turun yaitu Dua. Yang pertama At-Taubah 113, yang kedua surat nomor 28 Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan. Sungguh engkau Muhammad. Duh, dari mana dulu jangan dipotong. Jangan dipotong. Ya, ngikuti aja. Itu itu ya itu itu sesuai muslimnya, sesuai muslimnya. Teruskan aja, teruskan cerita ceritanya. Setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang muslim itu penghuni neraka. Nah, terus. Kemudian Allah Swt menurunkan pula ayat yang ber Talian. Dengan peristiwa Abu Talib. Nah, yang tadi kita baca surat apa itu, Mas? Coba dilihat di situ dalam kurungnya. Surat Bukan. Lanjutin aja deh, nggak apa-apa. Nanti akan. Baik, ayat terjemahnya mas, terjemahnya ada di situ kok. Silakan. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. sesungguhnya engkau tidak berwenang menunjuki orang yang paling engkau cintai itu. Tetapi tetapi Allah yang berwenang menunjuki siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, kamu kasihi. Tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya ini, berarti langsung turun sekaligus dua. Atau 113, satunya lagi apa Bapak Ibu? Al-Qasas ayat berapa? 56. Semua cerita itu ada di Sahih Muslim nomornya 22 atau nomor aslinya 24. Selesai kronologis pertama. Ada berapa kronologis tadi? Empat empat ya empat asbabun nuzulnya ada empat sekarang asbabun nuzul yang nomor dua Cerita atau sebab turunnya atau taubah 113 itu sebab kedua. Kejadian kedua. Apa itu? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, siapkan Mas Sahih Muslimnya nomornya 924 atau nomor aslinya 976. Kita baca yang cetakan terjemahan aja ya 924 Boleh kok panjenengan mau lihat yang 976 boleh Nomor asli Ya 924 Tayyip baca mas Silakan dari mana itu Abu Hurairah silakan Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Ya, pada suatu ketika pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. ziarah ke kubur ibunya. Yaitu Aminah. Nabi menziarahi kubur ibunya Aminah. Terus Lalu beliau menangis. Beliau menangis. Lanjut. Maka menangis pula orang-orang sekelilingnya. Maka para sahabat yang bersama Nabi saat itu ikut menangis. Itulah para sahabat. Lihat nabinya bagaimana, maka mereka ikut melakukannya. Inilah ketundukan di antara para sahabat. Jadi para sahabat itu betul-betul Bapak Ibu mengagungkan fisik dan sunnah Nabi. Beliau bukan hanya mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, perintah Nabi, ya tetapi fisiknya Nabi juga diagungkan contohnya disebutkan dalam riwayat Bukhari ini tambahan aja nih ya tambahan aja tambahan materi Rasul itu kalau meludah lalu ludahnya Nabi itu mengenai salah satu tangan para sahabat itu langsung diusapkan di mukanya para sahabat ludahnya Nabi itu riwayat Bukhari itu dari sahabat Urwah yang menceritakan itu dari Urwah jadi karena mereka ngalah berkah dengan ludah Nabi. Dan apabila Nabi berwuduk, sahabat hampir bertengkar, yaitu memperebutkan sisa air wuduk Nabi. Makanya ulama mengatakan air mustakmal itu air bekas wuduk, itu nggak apa-apa. Buktinya sahabat memperebutkan sisa air wuduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengajarkan kita kalau menjenguk orang sakit, lalu kemudian kita masih pegang air wuduk, maka disunahkan bagi kita untuk mengusapkan sisa air wuduk itu itu ke tubuh orang yang sakit tersebut. Di bagian mana dia sakit. Tetapi ini sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. ya Jangan seorang ustadz tidak sakit. Terus dijenguk sama ibu-ibu. Itu ustadz sunnah rasul harus diusap. Wah langsung waras itu. Waras itu sudah. Sungguhan waras itu ya <laughs> Bapak ibu sekalian nggak boleh bukan mahram Kecuali istrinya itu ya Jadi berarti air mustakmal Air sisa bekas wudhu Maka ini boleh Baik kita nggak bahas itu ya itu masalah fikih Kita lanjutkan Setelah Nabi nangis Para sahabat nangis Kenapa? Karena Nabi menziarahi kubur ibunya Lanjut silakan Kemudian Beliau bersabda. Perhatikan ya sabdanya. Ini as'al ini tu Rabbi azza wajal fil istighfari li ummi falam dan li. Silakan. Aku mohon izin kepada Tuhanku Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku. Aku minta kepada Allah agar ibuku diampuni, ampuni dosa ibuku ya Allah. Ternyata Mas, tapi tidak diperkenankannya. Allah tidak memperkenankan. Padahal Nabi memohonkan ampunan ampuni dosa ibuku ya Allah dan Allah tidak memperkenankan. Gak usah dibahas terlalu dalam ya nanti ribut lagi nanti ini ya. Jadi gimana kalau gitu Ustaz ayah ibunya Nabi itu di, di mana Ustaz? Sudah gak usah dibahas. Intinya berdasarkan dalil orang tua Nabi ada di neraka. Selesai. Itu seperti itu. Apakah kita tidak sayang? Sayang, sayang. Kita cinta kepada Rasul SAW. Kita cinta kepada ahli Bait Nabi. Ya, mengapa saya harus berat menyampaikan? Ya kalau memang itu dalilnya ada di surga, maka kita katakan di surga. Bahkan kita ingin orang tua Nabi ada di surga. Tapi karena memang dalilnya ayahku dan ibuku kata Nabi ada di neraka, selesai. Maka apakah kita harus menolak? Terus kemudian apa untungnya buat kita untuk membahas ini? Karena ini adalah perkara gaib, selesai kita imani apa yang Nabi sebutkan. Lu berarti ayahnya Nabi itu Abdullah ada di neraka? Ada di neraka. Mana dalilnya? Tutup dulu mas ya, nanti dilanjutin ya. Tutup dulu, sebenarnya jangan ditutup itunya. Dikasih tanda, dikasih, nah kasih tanda. Nomor 163, Sohe Muslim. 163. Hati-hati sobek. 163, ada ya? Ya, 163. Nah, baca-baca. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ketika Allah menurunkan ayat dan memperingkatkannya keluar agama keluar agama yang terdekat. Ya. 16 berapa itu? Coba 162-nya, atasnya berarti. Silakan 162 coba, 162. Dari Anas radhiyallahu. Ah, dari Anas. Ya, Insya Allah dari radhiyallahu. Silakan. Katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan laki-laki itu? Ya Rasulullah, di mana tempat bapakku? Di mana tempat bapakku, orang tuaku? Oh, bapakku. Lanjut. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka. Di neraka. Terus? Ketika orang itu berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Baik, terus. Kembali seraya bersabda. Apa kata Nabi? Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Bapakku dan bapakmu ada di neraka. Kok bisa tahu Nabi? Karena diberitahu oleh Allah. Nabi tidak mungkin berbicara perkara gaib berdasarkan hawa nafsunya. Semua itu wahyu dari Allah. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak mungkin Nabi itu berbicara perkara gaib itu opini beliau. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi ngarang. Nabi tidak mengetahui perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan yang tadi Mas, yang ziarah ke makam ibunya itu. Ternyata Nabi memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya ditolak, ya. Terus kemudian Kemudian aku mohon izin untuk menziarahi kuburnya. Kemudian aku memintakan izin kepada Allah untuk agar aku diizin meminta izin kepada Allah. Aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Lanjut ternyata maka diperkenankannya ibu. Baik, Allah memperbolehkan. Tujuannya apa kalau gitu, Mas? Ziarah ke kubur ibunya itu. Lanjutkan. Karena Pergilah kalian ke kuburan. Pergilah kalian ke kuburan. Tujuannya apa? Termasuk Nabi ke makam ibunya. Silakan. Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Baik, akan mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan yaitu Nabi bersabda nah, tukum an rotil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang pergilah kalian ziarah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu banyak mengandung pelajaran. Ingat akhirat, ingat kematian, menjadi rem dari maksiat yang kita lakukan supaya tidak terus-terusan maksiat, supaya melembutkan hati, hati yang kaku, yang kasar supaya lembut. Seperti itu, supaya bisa meneteskan air mata dan seterusnya, ya. Dan mendoakan mereka yang ada di dalam kubur tersebut. Lah untuk ini ibunya Nabi doa ampunan ditolak oleh Allah sehingga Nabi mengunjungi atau ziarah ke makam ibunya tujuannya untuk mengingatkan tentang kematian atau akhirat. Bas hanya itu saja tujuannya. Lah itu ada kepanjangannya itu sebenarnya. Lah karena itu cetakan terjemahan bukan nomor asli, maka turunlah firman Allah yaitu tidak pantas bagi Nabi ya atau itu 113. Jadi Nabi Nabi kan memintakan ampun untuk ibunya, langsung ditegur oleh Allah. Itu ada di Sahih Muslim di nomor asli 976. Riwayatnya yaitu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Muslim juga. Kalau kepingin tahu rinciannya Bapak Ibu ada di dalam tafsir Ibnu Kasir jilid 4 yang kami sampaikan di awal kajian tadi. Baik, sekarang kita akan masuk kronologis nomor 3. Sebab turunnya At-Taubah 113 yang nomor 3. Lah ini tidak ada kitabnya ini. Mau tidak mau harus lihat Ibnu Kasir. Tapi nggak apa-apa saya bacakan aja. Isinya tafsir Ibnu Kasir. Maksud saya. Yang nomor tiga ini. Disebutkan. Ibnu Jarir. Imam Ahmad. Tirmidzi, An-Nasai. Ibnu Abi Shaibah. Dan Al-Bayhaqi rahimahullahu anhum meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Begini riwayatnya. Ini sebab ketiga ya. Ini ada di dalam Ibnu Kasir. Boleh searching Google boleh. Ya ya. Tafsir Ibnu apa ini tafsir Ibnu Kasir surat At-Taubah 113. Wah, akan ketemu sudah. Lengkap sudah nanti. Termasuk yang ini akan saya bacakan ini. Kronologis ketiga, katanya Ali radhiyallahu an, aku mendengar seorang laki-laki yang memintakan ampun atas kedua atas dosa kedua orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Dia berkata, bukankah Nabi Ibrahim memintakan ampun atas ayahnya? Jadi orang ini memohonkan ampunan untuk orang tuanya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Lalu diingatkan bahwasanya Mengapa engkau lakukan itu? Lalu dia berkata, bukankah Nabi Ibrahim juga memintakan ampun untuk orang tuanya? Lalu aku datang kepada Rasulullah. Aku di sini Ali bin Abi Thalib. Aku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan hal itu. Rawahi Rasulullah Orang ini mengatakan bukankah Nabi Ibrahim juga memintakan ampun untuk orang tuanya Maka langsung turun ayat Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman Memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik Sekalipun orang musyrik itu adalah keluarga karib kerabatnya Sesudah jelas bahwa mereka adalah penduduk neraka jahanam Baik, jadi ini sebab ketiga Yang keempat Sebab keempat, Gak ada juga ini kitabnya ini ya. Ada di dalam tafsir Ibnu Kasir ini. Dalam tafsir Ibnu Kasir. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu katanya beberapa orang sahabat Nabi nah ini beberapa orang sahabat Nabi berkata kepada Nabi Lihat perkataannya para sahabat kepada Nabi, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya bapak-bapak kami adalah orang yang berbuat baik kepada tetangga. Bapak kami, orang tua kami itu baik sama tetangga, suka nyambung tali silaturahmi dan membantu orang-orang yang kesusahan, suka bantu. Apakah kami tidak boleh memintakan ampun atas dosa mereka, bapak-bapak kami yang telah wafat dalam keadaan musyrik, tapi hidupnya baik loh, Rasulullah?" sama tetangga baik, suka silaturahim, suka bantu yang lemah, baik. Cuman matinya mati musyrik. Apakah kami nggak boleh anak-anaknya memohonkan ampun untuk bapak-bapak kami? Nabi menjawab, "Astaghfara Ibrahimu li abihi." Kata Nabi, "Boleh." Boleh. Demi Allah, sesungguhnya aku pun memintakan ampun untuk ayahku yaitu Abdullah. Sebagaimana Ibrahim juga memintakan ampun untuk bapaknya. Langsung turun ayat At-Taubah 113. Teguran dari Allah. Nggak pantas bagi Nabi. Nah, ini ceritanya di sini. Awalnya Nabi mengatakan boleh. Aku juga memohonkan ampun untuk ayahku kok Abdullah. Sebagaimana Ibrahim juga memintakan ampun untuk bapaknya. Langsung turun ayat At-Taubah 113. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sekarang pertanyaannya, kok bisa Ustadz ya? Satu surat atau bah 113 kejadiannya kok banyak? Itu. Sekarang saya jawab perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, nah ini ini ini ini bagusnya di sini. Apa kata beliau? Ayat ini, ayat ini atau bah 113 ini menurut asalnya turun cuman sekali. Menurut asalnya, aslinya cuman turun sekali. Walaupun sebabnya banyak, sebabnya banyak, turunnya cuman sekali. Hanya saja sebabnya itu ada yang lebih dulu sebab seperti peristiwa kematiannya Abu Talib itu sebab pertama itu. Sebab pertama. Dan ada yang belakangan seperti peristiwa Nabi ziarah ke makam ibunya Aminah. Itu paling belakangan. Cuturnya cuma sekali. Tapi sebabnya itu banyak. Jadi asalnya cuma sekali turunnya yaitu saat kejadian kematiannya Abu Talib. Tetapi proses kejadian-kejadian yang lain itu kemudian diulang, diulang dan seterusnya. Yang terakhir ziarahnya Nabi ke makam ibunya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Kesimpulannya ayat ini turun yaitu cuma sekali sebabnya karena kematiannya Wallahu alam wa bisawab. Tapi cerita-cerita yang tadi kami sampaikan tiga yang lain selain Abu Talib tadi semuanya sahih dan termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita akan bahas materi yang nomor dua. Apa yang nomor dua itu? Makna musyrik. Kan tidak boleh mendoakan orang musrik. Musrik itu apa sih? Ya harus tahu. Ya, apa sih musrik? Makna musrik itu? Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Musrik itu adalah isim fa'il yang berarti orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi perbuatannya itu syirik, orangnya disebut musrik. makanya masuk kategori isim fa'il. Ya, yaitu orang yang melakukan perbuatan sirik. Lah yang namanya sirik Bapak Ibu. Nah, jelaslah Antum semua, Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah melewati materi ini dari beberapa Ustad Ustad kita terkait masalah pembahasan akidah, masalah tauhid. Apa sih sirik? Waduh, kalau bahas masalah ini panjang. Intinya adalah intinya sirik itu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Selesai. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Contohnya Ustadz, menyamakan Allah dengan makhluknya. Contoh, Sebelum saya kasih contoh, tak tunjukkan dulu ayatnya. Bahwasanya sirik itu maknanya menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Dalilnya adalah, yaitu silakan bisa dibuka surat nomor 26. Surat 26 itu Asyuara ya. Surat Asyuara, surat nomor 26. Iya betul ya. Ya, surat nomor 26 Asyuara ayatnya 91 sampai 100. Panjang memang tapi pendek-pendek kok. 91 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aynama kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum ay au yantasirun." Ayat 94-nya fakubakibu fiha hum wal ghawun. 95 wajunudu junudu iblisa ajmaun qalu wa hum fiha yakhtasimun. 97 tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. 98 idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma lana illal mujrimun fama lana min syafi'in. Silakan. 91. Ayo, yang keras. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Terus. Dan dikatakan kepada mereka. Apa kata Allah kepada orang-orang yaitu yang sesat, yang berada di neraka jahim? Silakan. Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Baik, di mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah? Mana? Terus selanjut. Selain dari Allah. Terus. Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Ya, selain Allah, apakah berhala itu bisa nolong kamu sekarang ini? Kamu ada di neraka jahanam bisa ngasih perlindungan kamu? Lanjut. Maka mereka sembah sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama sama orang-orang yang sesat. Baik, apa yang mereka sembah itu dijungkirkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah tunjukkan kekuasaannya. Ini bisa nolong kamu. Ya, dimasukkan semuanya ke neraka. Terus dan bala tentara iblis semuanya. Semuanya bala tentara iblis masuk semuanya ke neraka. Terus mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka. Nah, mereka bertengkar di dalam neraka. Apa pertengkaran mereka dalam neraka? Ayo kita lihat ya. Kita saksikan ya, kita dengarkan pertengkaran mereka di dalam neraka ini. Apa itu? Demi Allah, silakan. Demi Allah, Sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kenapa kok sesat mas? Mereka kok baru sadar. Makanya penyesalan itu mesti di akhir, nggak mungkin di awal. Begitu masuk neraka baru menyesal. Terus apa katanya mas? Karena kita karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan Allah semesta alam. Nah, itu ada dalam kurungnya mestinya. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala ini dengan Tuhan seluruh alam. Berarti serik itu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya gara-gara itu kita masuk neraka. Ini menurut mereka penduduk neraka. Terus lanjut, silakan dan tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Terakhir, maka kami tidak mempunyai memberi syafaat seorang pun. Maka sekarang kita tidak memiliki seorang pun pemberi syafaat, pemberi penolong. No, oh, penyesalan itu mesti di akhir. Bapak Ibu sekalian berarti syirik itu adalah menyamakan Allah yaitu eh, apa ini dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Contohnya kayak apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Contohnya berdoa atau memohon kepada makhluk. No, padahal mestinya minta sama Allah, ini minta kepada makhluk, menjadikan perantara ketika berdoa kepada Allah. Wasilah, perantara, tawasul, wasilah Bapak Ibu tahu, mereka mereka orang-orang kafir itu nggak terima loh kalau kita katakan bahwasanya kamu kok nyembah kuburan. Kamu itu loh kok minta sama orang yang telah mati. Memangnya dia bisa memperkenankan doamu? Mereka nggak terima. Bapak Ibu tahu jawabannya mereka ada di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Buka surat nomor 39 ayat 3. Yaitu Allah mengatakan tentang perkataan mereka ya mana abuduhum illa liyukaribuna ilallahi zulfa surat 39 ayat 3 mas apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka. Enggak, kami itu enggak nyembah mereka. Cuman mereka itu kami jadikan sebagai perantara, wasilah agar doa-doa kami disampaikan kepada Allah. Oh. Jadi orang, ayo terus mas, baca mas. Ketahuilah hanya agama Allah. Hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Betul, lanjut. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata. Apa kata mereka pelaku syirik? Silakan. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah orang yang telah mati, orang soleh yang telah mati itu. Terus kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah kecuali kami berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah jadi dijadikan wasilah perantara nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita katakan kepada mereka, mengapa kalian kok tidak langsung kepada Allah? Kenapa kok harus pakai perantara-perantara? Saya yakin jawabannya. Lah ini yang menunjukkan mereka menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Apa jawaban mereka? Sebab saya pernah diginikan juga. Pernah diginikan juga. Langsung ditegur. Ustaz, Anda mau tanya. Ustadz mengatakan ini adalah sirik. Yang kami lakukan ini sirik. Ustadz mengatakan kita ini disebut sirik-sirik, sudah difonis sirik. Karena apa? Karena menjadikan orang soleh yang telah mati, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan semuanya sampai Nabi Muhammad, kita tawasuli, kita bacakan Al-Fatihah, kirim Fatihah, lalu kita minta kepada mereka, Ustadz mengatakan itu nggak ada tuntunan dari Nabi, itu sirik. Anda mau tanya sama inti Ustadz. Taib, silakan. Ustadz bisa nggak ketemu? Ketemu langsung sama Pak Jokowi, pemimpin negara kita ini. Ya saya jawab nggak bisa. Saya sudah tahu arahnya dia kemana. Ya nggak bisa lah. Lalu terus caranya gimana? Ya jelas harus melalui perantara. Ya perantaranya itu ya ajudannya, sekretarisnya, sekretaris pribadi, orang-orang yang ada itulah jelas. Baru bisa ketemu sama beliau, presiden kita. Apa katanya ini? Sama tak pegang kata-kata itu. Sama kalau gitu Ustaz. Kita ini mau minta sama Allah perantaranya para wali. Orang-orang soleh loh Ustaz. Semua ini wali songo itu orang soleh. Itu kok nggak boleh? Wong ketemu sama makhluk aja pakai perantara, apalagi sama Allah. Langsung skakmat. Anda menyamakan Allah dengan ketemu sama makhluk, itulah sirikmu ada di situ. Sirikmu ada di situ. Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah mengatakan, uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan permohonan kalian. Nggak butuh perantara, nggak usah. Itu. Nah, jadi ya di sini Bapak Ibu sekalian, uh, siriknya itu di sini. Makanya berarti kesimpulannya makna musyrik itu adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, minta perlindungan kepada orang yang telah mati, isti'ana, isti'ada, ya istighosa. Apa itu isti'ana? Minta tolong kepada orang mati. Istighosa. Istighosa adalah yaitu meminta Uh, ya ya sama istighosa ini meminta uh, agar hajatnya di, dikabulkan oleh Allah melalui perantara orang soleh yang telah mati maka disinilah siriknya atau menyembeli tidak karena Allah banyak sekali macam-macamnya nah ini oleh karena itu, maka pelaku sirik ini Bapak Ibu, pelaku sirik ini musrik ini dihukumi kafir. Pelaku sirik ini dihukumi kafir meskipun dia seorang muslim. Kalau sirik yang dia lakukan itu adalah sirkul akbar, sirik besar. Sirik besar. Maka dia bisa membatalkan keislamannya, tauhidnya batal, akidahnya batal. Menjalankan sholat dan ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Mana dalilnya semua ibadahnya dihapus oleh Allah pelaku syirik. Tolong dibuka surat 39 Az-Zumar ayatnya 65. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 65. Ayat 65. wa ولقد min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa عملك ولتكونن minal khasirin silakan Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Baik, apa itu Mas? Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, jika kau melakukan kesirikan maka niscaya akan gugurlah amalmu. Duh, hapuslah amalmu, habis. Tidak Semua yang dia lakukan mulai akil balik sampai seusia berapa zong nggak diterima oleh Allah. Semuanya habis. Itu kalau tapi kalau syirik kecil, contohnya syirik kecil, ria, pamer, beribadah tidak karena Allah, tapi ibadahnya itu karena pencitraan, butuh apresiasi, butuh dilem orang, butuh dipuji orang, sholatnya kepingin dilihat orang, dikhusyukkan karena lihat orang. Maka sholat yang dia lakukan itu aja yang ketempelan, yang dihapus. Misalnya sholat asar, sholat asarnya riak, ya asarnya saja yang dihapus. Lah itu duhurnya sama subuhnya tetap diterima, asal nggak ketempelan ria. Jadi serik kecil itu begitu. Kalau serik besar nggak peduli, habis semuanya. Habis semuanya. Seluruh amalnya gugur. Terus dan tentulah engkau silakan dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasannya uh, eh, sirik ini adalah bisa membatalkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Waliyadzubillah. Kecuali Bapak Ibu, kecuali kalau dia sempat bertobat sebelum ajal. Kecuali itu, sempat bertobat sebelum ajal. Kenapa? Ini kitabnya nggak saya bawa ini ya. Atau ada sih, saya bawa Sohe Targhib jilid 6 jilid 6. Ya, jilid 6. Ya, ada ya? Oh enggak, enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada di situ. Enggak ada, enggak ada di situ. Ada di Ibnu Majah, ada di Ibnu Majah. Begini bunyinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Apabila sudah mendesak di kerongkongan, maka berhentilah tobat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mumpung kita masih dikasih uh, sehat, dikasih kesempatan hidup, maka Eh, kita memohon ampun apabila semasa hidup kita pernah melakukan kesirikan. Makanya Nabi ngajarkan doa, harus dihafalkan, Pak, tentang berlindung dari sirik. Doanya begini, Pak. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa sirik yang kami ketahui dan aku minta ampun kepadamu dari dosa sirik yang aku tidak tahu. Aku nggak nggak tahu ternyata aku lakukan, aku minta ampun. Yang aku ketahui, maka aku berlindung kepadamu dari dosa syirik itu. Loh itu itu dihafalkan itu. Ya, sebagaimana zikir pagi petang itu ada kok berlindung dari syirik. Ya Allahumma alimul ghaibi wa syahada Fatiras samawati wal ab Rabba kulli syai'u wa malika ashadu an la ilaha ila anta Terus Loh, kok gimana astagfirullah wa atubu ilaih doa kafaratul majelis? Ya, <laughs> gimana? Ayo. Ayo. Ayo gimana itu ya? A'udzubika min syarri Oh, amin syarri syaitani wasirki. Nah itu wasirki ya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan dari sirik wasirki. wa a'udzu bi an uktalamin tahti no Eh itu, jangan keliru kafaratul majelis lo ya. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau kafir beda lagi, musyrik beda lagi maknanya. Kalau tadi sirik menyekutukan Allah. Orangnya Islam, orangnya Islam tapi dia melakukan sirik, maka disebut musyrik. Kalau kafir beda, orang yang melakukan kafir itu orang yang melakukan perbuatan kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasul ya serta rukun iman yang lain itu kafir jelas kalau syirik musyrik tidak dia KTP-nya Islam masih yaitu membaca dua kalimat syahadat tetapi pembatal keislaman itu ada 10 salah satunya ya syirik ini pembatal keislaman syiriknya syirik besar bukan syirik yang kecil gitu ya baik oleh karena itu maka Hati-hatilah dengan perbuatan yang uh, perbuatan yang satu ini yaitu sirik. Mulai dari pesugihan, mulai dari ngalap berkah ke tempat-tempat yang di uh, tidak disyariatkan, ya. Mulai dari uh, apa ini? uh, perdukunannya itu banyak sekali. Mulai dari kirim sesajen sedekah bumi, no itu kirim sesaji kepada jin penunggu tempat tersebut sesaji. Maka ini semua serik besar. Mulai dari minta perlindungan, minta pertolongan, yaitu minta yaitu keselamatan kepada orang soleh yang telah mati, maka ini membatalkan syahadat Bapak Ibu. Lah cara tobatnya, ya lakukan sholat sunnah taubat, minta ampun menyesali, dan dia membaca dua kalimat syahadat, lalu setelah itu jangan diulangi lagi. Sisa hidupnya dipakai untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan seri kecil juga. Sebab seri kecil itu kalau dilakukan terus menerus, ya akibatnya jadi jadi besar. Contohnya kayak apa Ustaz? Seri kecil. Banyak seri kecil itu. Seri kecil itu cabangnya banyak, nggak harus ria. Ria memang seri kecil, tapi cabang yang lain, khurafat, tat, apa ini tahayul, tatoyur, itu semua seri kecil. Ya, contohnya, contohnya kupu-kupu masuk katanya ada, masuk rumah katanya ada tamu, mata kiri kedipen terus katanya dirasani orang. Itu serik loh itu. Serik itu. Itu pemahaman tangan kiri gatelan terus katanya. Bukan memang gudikan, wow dapat rezeki. Kok bisa ya? Lihat pedagang-pedagang mulai pagi tidak ada pembeli pembeli pertama itu biasanya uangnya diapakan? Haris. itu. Kenapa kalau nggak pakai gitu itu loh kenapa? Itu loh. Itu masalahnya. Gigi atas kalau patah ditanam ke Bawah kalau gigi bawah patah maka harus ditaruh di supaya ndak hujan celana dalam ditaruh di ah, ya sirik itu. Sirik itu. Banyak sudah banyak, banyak sekali ya. Hati-hati, belum masalah hari-hari plasenta. Loh. Ya, yaitu apa itu misalnya uh, apa itu dikasih pensil ya, ditaruh di kendi hari-hari itu ya Ah, terus di apa itu? Kasih pensil, ada yang dikasih garam, mau dikerengseng ini soalnya ya. nah, dikasih garam. Ada lagi yaitu yang dibuang di laut. Supaya apa? Supaya nanti anaknya cara berpikirnya seluas lautan. Ada yang ditanam di depan rumah, ditutupi keranjang, dikasih lampu. Supaya apa kalau besar anaknya suka ingat dengan rumah orang tuanya. Itu. Jadi mereka beranggapan ari-ari itu saudara kembarnya si bayi. Padahal ari-ari itu adalah kotoran yang keluar ketika sang jabang bayi itu yaitu keluar mengikuti Nah, seperti itu. Nanti ditanya biasanya, ya, suruh nyuci kan biasanya suruh nyuci bersih hari-harinya itu. Nanti ditanya, itu itu item-itemnya itu berdekatan apa jauh-jauh? Loh Ustaz kok tahu? Masalahnya pernah saya lihat soalnya. Ya, itu hari-hari yang anu, Ustaz, Hari-harinya sudah dilihat, sudah. Ide-ide tak ada-ada. Oh, Item-itemnya itu loh. Dekat-dekat kalau dekat-dekat berarti akan punya anak lagi. Cepat. Kalau jauh-jauh nanti nunggu agak lama. macam-macam Ya, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Ya saya jawab saja. dekat-dekat tapi itu bukan anak, istri. Nah, <laughs> itu. ya sudah, skakmat itu sudah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang nomor dua makna musrik. Sekarang yang nomor tiga, hukum mendoakan orang musrik atau kafir yang masih hidup. Yang masih hidup. Ya. Maka jawabannya adalah jika mendoakan mereka orang musrik atau orang kafir Tanda kutip yang masih hidup ya. Jika mendoakan mereka sekadar mendoakan agar dapat hidayah, maka diperbolehkan dapat agar dapat hidayah yaitu masuk Islam. Kenapa? Tampias ya. Tampias ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Jandera sekali ya. Baik, dalam riwayat yang lain Allahumma uh, sayyiban hani'an ya ada yang sayyiban apa ini nafian ada yang Allahumma sayyiban hanian baik Bapak Ibu sekalian dan turunnya hujan ini adalah Allah memberikan kesempatan kita untuk banyak berdoa karena doa di saat hujan itu mustajab sintani maturodani. ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah yang pertama ad indan nida yang kedua watahtal mator yang pertama doa yang dipanjatkan ketika adzan antara adzan dan ikoma. yang kedua watahtal mator ketika ketika turunnya hujan seperti saat-saat ini. Maka mudah-mudahan semua permohonan kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu hukumnya boleh kalau sekadar sebatas mendoakan agar dapat hidayah masuk Islam. Boleh. Termasuk doa sehat Ustaz. Iya. Kita jenguk orang kafir nih. Kita doakan, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan waras, Ya, mudah-mudahan dapat apa ini banyak rezekinya, boleh. Karena dunia itu semuanya dunia. Yang tidak boleh itu adalah doa ampunan, doa rahmat, nggak boleh. Doa agar dimasukkan surga, nggak boleh. Ampuni dosanya ya Allah, rahmatilah Allah, maghfirlahu, warhamu. Nggak boleh, sekalipun itu orang tuanya sendiri. Ya, nggak boleh sampai dia masuk Islam dulu. Jadi yang boleh kalau masih hidup itu doa hidayah. Ada dalilnya, ada. Silakan bisa kita lihat. Sayang ini kitabnya ini tidak saya bawa ini ya, tapi bisa ditulis uh, riwayatnya Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad nomor 34. Adabul Mufrad itu kitabnya Imam Bukhari Bapak Ibu. Kitabnya Imam Bukhari. Nomor 34. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah ini meminta kepada Rasul, lihat permintaannya Abu Hurairah radhiyallahu an, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya yang masih kafir. Lalu Nabi mendoakannya. Yang minta Abu Hurairah. Mintanya ke siapa? Ke Rasul. Lah Rasul itu hidup apa meninggal? Masih hidup. Berarti nggak apa-apa Ustadz yang minta doa kepada orang yang masih hidup. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau orangnya telah mati. Nggak boleh. Ini Rasul masih hidup. Makanya Abu Hurairah minta, doakan ibuku ya Rasulullah. Ibuku masih kafir. Tolong doakan ibuku. Maka Nabi doakan, Allahumma di ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk ibunya ibu Abu Hurairah. Nabi tidak mendoakan ampuni dosanya ibunya Abu Hurairah. Enggak. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Allahumma di ummi Abi Hurairah. no, nah, ya. Kita lanjutkan lagi yaitu riwayat yang lain Abu Dawud. Ini kitabnya tidak saya bawa Abu Dawud jilid 3 nomornya 5038 5038. Ceritanya begini, ada orang Yahudi bersin di dekat Nabi. Orang Yahudi tahu kalau bersin baca hamdalah itu pasti didoakan yarhamukallah, semoga Allah memberimu rahmat. Ya, orang Yahudi bersin dekat Nabi, hajing. Lalu dia membaca Alhamdulillah. Fase. Ternyata Nabi tidak mendoakan yarhamukallah. Justru Nabi mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Didoakan hidayah Bapak Ibu. Itu boleh. Makanya kalau ada orang Nasrani bersin, kan banyak orang-orang non muslim yang fase-fase sekarang. Mengucapkan alhamdulillah, insya Allah fase, ya. Itu kalau dia bersin baca hamdalah, alhamdulillah. Kita aja kurang fase, ya. Maka ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, seperti itu. Kalau dia protes, loh, kok tidak didoakan ya ramukallah, melbuah Islam bisik. Masuk Islam. Ayo baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia mau baca syahadat maka doakan yarhamukallah. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ini penting ini, ada tambahan. Kata Imam Ashabbi, ini dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah halaman 54. Kata Imam Ashabbi rahimahullah, beliau berkata, Apabila orang Yahudi atau non muslim lah bersin, mengucapkan hamdalah, tahmid-tahmid, alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Sekarang beda. Namun jika seorang musyrik mendoakanmu dengan yarhamu yarhamu yarhamukallah, jadi ada orang musyrik mendoakan kita bersin. Kita muslim, anjing, alhamdulillah. Orang musyrik mendoakan kita, ya rahmukallah. Apakah dibalas? Ya, balas. Cara membalasnya adalah dengan membaca yaitu dengan hadakallah atau yahdikumullah boleh atau hadakallah semoga Allah memberimu hidayah. Jadi jangan didoakan ampunan wong dia musyrik nyembah berhala, suka pergi ke kuburan, dan seterusnya untuk ngalah berkah, minta kepada orang-orang soleh yang telah mati. Maka jangan, yaitu didoakan uh, ampunan jangan, tetapi doakan yaitu yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Ustadz itu kalau bersihnya sekali lah, kalau bersihnya dua kali, tiga kali Ustadz, jangan uh, jangan yarhamukallah ya, tetapi syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau bersihnya lebih dari sekali. Ya, kan ada orang kena flu pagi itu kan ada. Flu pagi, ya. Terus nggak ngapa-ngapain kertas di diapakan itu? Dilinting atau apa terus dimasukkan gini. Anjing syafakallah. Sudah jangan terus ya ramukallah, ya ramukallah. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa? empat. Ya betul, lima apa empat? Empat ya, empat. Nomor empat, hukum mendoakan orang musyrik atau kafir yang telah mati. Ya. Hukum mendoakan orang musyrik yang telah mati. ya mendoakan orang musyrik yang telah mati. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ceritanya yaitu nggak hidup, sudah mati. Bagaimana mendoakan mereka? Maka hukumnya adalah haram. Haram. Dalilnya di mana kalau haram? Dalilnya ada empat. Ada empat dalil. Dalil yang pertama firman Allah surat At-Taubah ayatnya 113. Nah, 113. Surat At-Taubah ayatnya 113 yang tadi telah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Afan ya. ya. Nah, Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini jadwalnya uh, putra saya terakhir untuk menyerahkan HP ke Ma'ahad karena waktunya telepon hari Ahad ini, maka tadi sambil saya video call tadi supaya tahu kalau saya masih kajian ya, karena batas akhir pukul 5 soalnya ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama surat At-Taubah ayat 113 Tadi sudah kita baca, nggak perlu kita ulang. Dalil kedua, dalil kedua tentang haramnya mendoakan mereka ampunan. Nggak boleh didoakan ampunan, apalagi didoakan wafuan nggak boleh. Kalau memang dia jelas-jelas seorang kafir, musyrik, ya nggak boleh. Kenapa? Dalilnya di mana kok nggak boleh? Yang nomor dua adalah karena mereka telah ditutup pintu tobat oleh Allah. Allah telah menutup pintu tobat untuk mereka. Allah telah menutup pintu tobat untuk mereka karena matinya kafir, matinya masih musrik, tidak kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Hmm, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tertutupnya taubat bagi orang yang sakaratul maut ke dalam keadaan musyrik atau kufur. Dalilnya di mana? Surat An-Nisa ayatnya 18. An-Nisa ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat nomor 4 ya. Surat nomor 4 An-Nisa Ayatnya adalah ayat yang ke-18. Ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza la inni tubatul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima silakan Tindakan tobat itu diterima Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka Loh, tobatnya nggak diterima Ya kenapa? Karena ketika sampai ajal datang baru kemudian dia mengatakan silakan. Barulah dia mengatakan saya benar-benar bertobat sekarang. Gak berguna karena sakaratul maut sudah jalan ini. Sudah jalan maka tidak diterima oleh Allah taubatnya. Teruskan, lanjut. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dunia sementara mereka di dalam kekuburan. Oh, nggak diterima taubatnya orang yang saat meninggal dia dalam keadaan kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih bagi mereka. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya yaitu fitnah syahwat dan fitnah syirik salah satunya adalah yaitu <clears throat> fitnah syahwat dan fitnah syubhat salah satunya adalah kesirikan ini baik yang nomor tiga kenapa kok hukumnya haram alasannya nomor tiga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan kufur atau berbuat syirik besar. nggak ada ampunannya. Allah tidak mengampuni. Wong Allah nggak ngampuni kok malah kita doakan ampunan. Maka nggak akan ada manfaatnya. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka Quran surat nomor 47. Muhammad surat 47 itu surat Muhammad ayatnya ayat 34. Uh, ya surat 47 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falayyaghfirallahu lahum." Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan kafir kafir sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka. doh menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. doh menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Bagi mereka yang mengikuti sunnah dimusuhi, ya macam-macam kajian dibubarkan ya seperti itu maka ini menghalang-halangi manusia dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala baik kalau sama orang-orang beriman sesama ahlus sunnah maka mereka memusuhi tapi kalau dengan orang-orang kafir mereka bersikap mesra ya maka mereka ingin mencari pelindung-pelindung kepada orang-orang kafir maka yang seperti ini tidak diperbolehkan ya, haram hukumnya. Kita lanjutkan yang nomor empat, terakhir hukum mendoakan orang musyrik atau kafir yang telah mati itu tidak boleh. Alasannya yang keempat, tidak ada gunanya memintakan ampun bagi orang-orang kufur atau orang-orang musyrik. Nggak ada manfaatnya. Allah sendiri yang mengatakan. Nggak ada manfaatnya. Mana dalilnya? Meskipun kita doakan 70 kali, doa ampunan tetap nggak diterima oleh Allah doa kita Gak ada manfaatnya. Mana dalilnya? Surat 9 At-Taubah ayat 80. Surat 9 ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru lahum aw las aw la tastaghfiru lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falay yaghfirallahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Silakan. Sama saja Rasulullah Muhammad SAW memohonkan ampunan bagi mereka atau atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Meskipun kau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Selesai. Seperti itu, nggak ada manfaatnya. Seperti itu, mendoakan mereka, Allah maghfir lahum, warhamhum di kuburannya. Gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terus lanjut. Demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Baik, kita lanjutkan sekarang materi yang nomor lima. Mengapa dilarang mendoakan orang kafir? Kenapa kok tidak boleh? Alasannya tiga. Alasannya tiga. Kenapa? Betul ya yang kelima ya. Materi kelima kan? Materi yang kelima ini. Lanjutan materi yang awal. Yang nomor satu asbabun nuzul. Yang nomor dua makna musrik. Betul ya? Yang nomor tiga apa tadi? Hukum mendoakan orang kafir musrik yang masih hidup. Yang nomor empat hukum mendoakan orang kafir atau musrik yang telah mati. Nah, itu tadi. Sekarang yang kelima mengapa dilarang mendoakan orang kafir? Alasannya tiga. Kenapa kok tidak boleh? Alasannya tiga. Satu, karena mereka tidak punya adab sama Allah Azza wa Jalla. Sama penciptanya tidak punya adab. Tapi Allah tetap sabar. Mereka mengatakan Allah itu tiga. Allah punya anak perempuan. Padahal orang kafir, Arab jahiliyah paling gak suka punya anak perempuan. Wong di antara mereka, istri-istri mereka kalau mau melahirkan, mereka membuatkan kubangan. Ketika anak yang keluar dari rahim itu adalah perempuan, langsung dimasukkan dalam kubangan itu dan diuruk dengan tanah. Itulah orang-orang kafir jahiliyah. Tapi mereka dengan tega mengatakan Allah punya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Mereka nggak suka dengan anak perempuan, malah dinisbatkan kepada Allah. Duh, apa nggak kurang ajar begini? Apalagi orang kafir mengatakan Isa itu Tuhan, ya ada Tuhan itu tiga, Tapi Allah tetap sabar. Mereka tetap dikasih rizki. Dikasih jodoh yang cantik, yang tampan. Rizkinya dilapangkan. Anak-anaknya dibuat pinter. Rizkinya dilapangkan, pekerjaan enak. Tapi akan diazab nanti. Makanya bedanya Nabi kita dengan Nabi-Nabi sebelum Nabi kita. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi kita, Nabi-Nabi terdahulu. Itu kalau mereka membangkang, menentang Allah, langsung turun azab. Umatnya Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad ketika mereka membangkang tidak mau mentauhidkan Allah, Allah kirimkan angin topan tujuh malam delapan hari. Umatnya Nabi Saleh alaihissalam kaum Samud Ketika mereka tidak mau mentauhidkan Allah Allah kirimkan guntur petir Sampai masuk ke rumah-rumah mereka Dan mereka mati gosong di rumah-rumah mereka Loh, Langsung kontan dibayar kontan sama Allah azabnya. Umatnya Nabi Lot alaihissalam kaum Sodom. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mereka menyukai sesama jenis. Maka negeri mereka dibalik. Yang atas dipindah di bawah. Yang bawah dipindah ke atas. Negeri mereka dilempari hujan batu kerikil. Dari neraka sijil. Loh, habis-habisan sudah. Langsung kontan. Umatnya Nabi Musa alaihissalam yaitu Fir'aun dan bala tentaranya membangkang Allah, menentang Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Sudah tenggelam, sudah. Seperti itu. Muminya ada di Mesir. Muminya ada ya nggak tahu itu Fir'aun yang keberapa itu Ramses ya itu maka yang jelas itu sudah ada buktinya dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat al Mukmin. Fir'aun itu tiap hari kata Allah tiap hari dalam Al-Quran ini nanti tak tunjukkan ayatnya Fir'aun itu setiap hari ditunjukkan neraka sehari dua kali mulai mati sampai nanti kiamat Sehari dua kali, pagi sama petang ditunjukkan, ini loh tempatmu, ini loh tempatmu. Itu setiap hari sampai kiamat. Itu di mana Ustaz? al Mukmin ayatnya 45 dan 46. Eh dibuka. Surat nomor 40, surat Ghafir ayatnya 45 dan 46. Ini tambahan ya cerita tentang Firaun. Ya, tambahan aja, tambahan. Jangan bingung nanti iki dilebokno sing dalil endi, nggak bingung. Ya, yang tadi Bu, Pak. Jadi orang kafir itu ndak punya adab sama Allah. Itu nanti dalilnya ada itu. Ini saya belum kasih dalil. Ini saya mau kasih dalil, saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu, kaum-kaum terdahulu itu langsung dibayar kontan adabnya. Kalau kaumnya Nabi Muhammad tidak, mereka mengatakan Isa itu Tuhan, Tuhan itu tiga. Apakah langsung diadab? Enggak dipending oleh Allah nanti di hari kiamat. adabnya di hari kiamat. Ini namanya roh apa ini? Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa Nabi kita ini rahmat untuk seluruh alam. Termasuk orang kafir dapat rahmatnya. Wong Nabi itu kalau mengutus perang pasukannya, ngutus perang, apa kata Nabi kepada pasukannya? Satu, jangan bunuh pendeta. tak boleh. tak boleh. Yang kedua, jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh wanita. Jangan membakar gereja-gereja mereka. Lo mau perang ini. Ada aturan mainnya. Jangan membunuh orang-orang tua mereka. Terutama pemuka-pemuka mereka. Jangan. Wanita-wanita jangan disakiti. Anak-anak jangan. Bahkan yaitu rumah-rumah peribadatan mereka. Jangan. Duh, sampai kayak gitu. Ada kira-kira aturan perang seperti ini? Gak ada. Lihat orang mereka, orang kafir. Syria. Wanita diperkosai. Anak-anak bayi-bayi dimasukkan ke mesin penggilingan. Mereka tidak punya adab. Tapi mereka selalu mengatakan Islam teroris. Mereka lebih teroris. Mereka menyiksa kalau sama orang Islam ini. Orang Islam ini punya aturan main kalau perang. Seperti itu. Wanita tidak boleh diganggu. Kehormatannya harus dijaga. Ada, memang ada aturan perang kayak begini nggak ada, nggak dimiliki oleh orang-orang kafir. Tapi orang kafir kalau memperlakukan orang Islam yang dibantai kah, yang disakiti kah, aduh sudah. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi sudah ketemu tadi yang surat Ghafir tadi, Fir'aun tadi, ayatnya 4546. Saya bacakan aja ya, saya bacakan aja. Eh, uh, 40 surat 40 tadi loh, Ghafir. Iya betul dah. Iya betul 45 dan 46. Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Silakan. Maka Allah melindungi orang-orang dan sebagai kejahatan di daya mereka. Terus. Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh seluruh buruk kecil. Lanjut. Neraka diberikan kepada mereka di alam barza pada pagi dan petang. Loh, neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barza pada pagi dan petang. Terus. Pada hari terjadinya kiamat. Terus. Dikatakan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam Baik, jadi nanti tetap kembalinya ke neraka. Sudah di alam barza dikubur di azab, ditunjukkan baunya neraka siksaannya, maka di hari kiamat tetap disiksa. Kembali ke materi kita Bapak Ibu. Jadi mereka tidak punya adab. Mana dalilnya? Orang kafir tidak punya adab, tapi Allah tetap tidak dolim kepada mereka. Dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim yang tadi ya, yang tadi ya, mengapa dilarang mendoakan orang kafir? Alasannya tiga. Masih ingat ya catatannya ya. Yang pertama karena mereka tidak punya adab kepada Allah. Dalilnya di mana? Kalau orang kafir tidak punya adab kepada Allah, silakan Sahih Muslim nomor 2398. 2398. Kalau 23 berarti 2000 mas 2398 4 angka 2398 2398 Ayo Posisi hadisnya di sebelah kiri Cepet dikit Cepet Jangan lungser huh? Itu tidak ada lagi buku itu soalnya Gak terbit buku itu <laughs> Silakan 2398 Ketemu? Ya, silakan. Baca 2398. Baca. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Isinya tidak ada yang lebih sabar mendengarkan ejekan selain Allah Ta'ala enggak ada yang lebih sabar mendengarkan ejekan kecuali Allah Azza wajalla Gimana itu mas? Lanjut Orang orang kafir mengatakannya berbilang banyak atau bersepuluh. Baik, orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu Trinitas dan seterusnya. Lanjut. Atau mereka mengangkat anak baginya. Oh, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Orang-orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara Isa binullah, Isa itu anak Allah. Waqal uh, eh, Yahudi dulu ya. Waqal Yahudi Uzair binullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Allah, orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Padahal Allah itu lam yalid Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi Allah tetap sabar. Lanjut. Walaupun begitu, namun begitu Allah Ta'ala tetap memberi ke mereka rezeki. Duh, dikasih rezeki. Allah tidak zalim kepada mereka. Terus. Memaafkan mereka. Terus di dunia, di akhirat tidak. Terus. Dan memberikan apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta dikabulkan. Dunia ini tempatnya mereka memang. Bukan tempat kita. Tempat kita ini adalah nanti di hari kiamat, di akhirat kelak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu kenapa kok dilarang? Karena mereka tidak punya adab. Sama penciptanya nggak punya adab. Nomor dua, menunjukkan atau membuktikan keadilannya Allah. Ya jelas lah. Jadi orang kafir tidak boleh didoakan itu bukti keadilannya Allah. Orang yang beriman dimasukkan surga, orang kafir masuk neraka. Itu bentuk keadilan. Keadilannya Allah itu yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu bukti keadilannya Allah. Makanya tidak boleh mendoakan mereka ampunan, rahmat, dan seterusnya. Mana dalilnya? Surat nomor 63. Oh, mohon maaf, mohon maaf, bukan 63. Surat nomor 68, Al-Qalam, Al-Qalam, ayat 35. Surat Al-Qalam itu surat nomor 68. 68. Ya Al-Qalam, ayatnya 35. Ayat 35. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Silakan. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam atau orang yang tunduk kepada Allah seperti orang-orang pendurka Nah, apakah patut kami samakan orang Islam sama orang kafir? Ya nggak sama lah. Yang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Seperti itu. Maka tidak boleh mendoakan mereka ampunan. Ini alasannya. Terakhir, alasan nomor tiga. Tidak ada manfaatnya kita memohonkan ampun untuk mereka. Sama sekali nggak ada manfaat. Mana dalilnya surat 63 Al-Munafikun 63 Al-Munafikun ayatnya ayat nomor 6 Ayat nomor 6 Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lay yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin Silakan sama saja bagi mereka apakah engkau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ampunan untuk mereka atau tidak? Allah tidak akan mengampuni mereka. Loh, sesungguhnya Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Baik, sekarang terakhir materi terakhir menepis subhat yang nomor 6. Menepis subhat terkait masalah surat atau taubah ayat 113 ini. Iya. Subhatnya ada empat. Subhatnya ada empat. Subatnya ada empat, canggih-canggih subatnya. Dan kita jawab. Jadi panjenengan kalau ketemu orang, ya dia uh, menyampaikan subat-subat ini, panjenengan sudah harus bisa menjawab. Apa itu subatnya yang mereka lontarkan? Makanya mereka tetap mendoakan orang-orang kafir. Ya, sekalipun orang kafir itu telah wafat, tetap didoakan karena termakan syubhat ini. Baik, syubhat yang pertama, mereka mengatakan, bukankah kita ini disuruh mendoakan orang yang telah mati? Kan tidak dibedakan. Yang penting orangnya telah mati, maka kita harus doakan kan? Yaitu doa ampunan. Bukankah kita disuruh mendoakan orang-orang yang telah mati? Kan tidak dibedakan. Maka jawabannya adalah yaitu kita jawab, memang benar kita disuruh mendoakan orang yang telah mati jika yang mati itu hanya muslim. Kalau selain muslim tidak boleh didoakan. Dalilnya di mana? Kita kasih dalil. Ayo dibuka dalilnya Sahih Muslim. Sahih Muslim Panjang ini saya bacakan aja dah. Nomor 912. Muslim 912. Pak, Bu. Bapak Ibu hafal semua doa ziarah kubur? Doanya gimana doa ziarah kubur? Assalamualaikum. Perhatikan kalimatnya. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina mu'minina wal muslimina. Ada orang kafir disebut? Nggak ada. Maka ini jawabannya. Memang betul kita harus mendoakan orang yang telah mati. Koma khusus yang muslim mukmin saja. Jawabannya itu. Ya, subhat yang nomor dua, subhat yang nomor dua. Bukankah kita dianjurkan ziarah kubur agar mengucapkan salam dan doa? Mereka mengatakan kita kan dianjurkan ziarah kubur, lah ziarah orang kafir. Maka kita jawab, Ya bahwasanya memang betul ziarah kubur itu mengucapkan salam dan mendoakan Tetapi tidak semua ahli kubur Yang kita doakan itu khusus mukmin, khusus muslim Nah mana dalilnya ngikut yang tadi Sahih Muslim 912 Sekarang kita lanjutkan syubhat yang nomor tiga Nah ini Mas tolong dibuka mas Dari Abdullah radhiyallahu an katanya. Nah, dari Abdullah. Aku seakan-akan masih menampak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ketika beliau menghikayatkan. Menghikayatkan. Piye, piye, piye, piye menghikayatkan. Ya, menghikayatkan, menceritakan gitu aja, sama saja. Silakan. Ketika beliau menceritakan, menceritakan seorang nabi di antara nabi-nabi yang dipukul kaumnya. Terus ada nabi bercerita, ada seorang nabi dipukul sama kaumnya. Terus lalu bisa punya dan darah dari mukanya sambil berkata. Nah, lalu darah yang keluar dari mukanya Nabi itu disapu Ya, terus sambil berkata apa? Silakan. ya Allah, ampunilah kaumku. Ampunilah dosa kaumku. Kenapa? Karena mereka belum mengerti. Karena mereka belum mengetahui. Mereka pakai dalil ini. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pernah berdoa seperti itu? Itu riwayatnya Muslim loh. Ya, maka kita jawab, kita jawab, kita jawab. Riwayatnya sohi, sudah kita baca. Sohi Muslim 1761. Sohi. Namun Nabi, namun Nabi hanya menceritakan keberadaan Nabi yang masa lampau. Nabi yang terdahulu. Jadi yang pernah dilukai oleh kaumnya. Bukan Nabi Muhammad ini, bukan. Nabi yang telah lampau, yang diceritakan oleh Nabi ini, Nabi yang terdahulu yang disakiti oleh kaum kaumnya sampai berdarah. Lalu Nabi itu mengucapkan Allahumma gfir li fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi ini bukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan syariat setiap Nabi berbeda-beda. Agama mereka satu, tetapi syariatnya beda-beda. Contohnya saja syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beda. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam orang terkena najis pakaiannya, maka yang kena najis itu yang digunting atau disobek. Kalau Nabi Muhammad tidak, cukup dicuci, dibersihkan, tidak perlu digunting. Kalau di zaman Nabi Musa orang itu kalau kepingin tobat harus bunuh diri. Harus bunuh diri caranya. Itu tobatnya itu. Hara kiri, bunuh diri. Zaman Nabi tidak. Ajarannya Nabi Cukup sholat dua rakaat Sholat sunat taubat Istighfar Minta ampun kepada Allah Dan jangan janji Jangan diulangi lagi Itu Rasulullah Kalau Nabi Musa Kalau kepingin taubat buru diri Zaman Nabi Yusuf alaihissalam, orang boleh menyembah manusia, menyembah manusia di zaman Yusuf alaihissalam. Tetapi di zaman Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Andai kata manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan agar istri-istri itu sujud kepada suaminya. Andai kata boleh, Padahal nggak boleh memang manusia sujud kepada manusia. Lo ini ajarannya siapa? Dulu di zaman Yusuf alaihissalam manusia sujud kepada manusia dan itu dibenarkan. Syariatnya Nabi beda-beda. Jangan dikebiar uya. Lah cerita tadi itu Nabi terdahulu mendoakan kaumnya. Nabi Muhammad nggak pernah. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya Allah berikan mereka hidayah. Bukan ampuni mereka, bukan. Berikan mereka hidayah. No, syariat Nabi beda-beda, agamanya satu Islam, yaitu sama-sama mentauhidkan Allah, tata caranya beda. Nah, seperti itu ya. Baik, terus kita lanjutkan nomor empat terakhir. Mereka mengatakan, bukankah Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya ampunan, mendoakan ampunan? Coba dibuka surat Maryam. Mereka pakai surat ini, Maryam. Ayo kita lihat ini. Oh, canggih nih pakai ayat Quran dalilnya mereka. Surat 19 Maryam, 19 Maryam ayatnya 47. Maryam ayat 47. Ini yang dalil yang mereka pakai ini. Qala salamun hmm, Ya. Dia Nabi Ibrahim berkata. Ya, Nabi Ibrahim berkata. Silakan. Semoga keselamatan bagimu. Ya, terus. Aku akan memohonkan ampunan. Aku akan. Tolong digaris bawahi. Ulang lagi. Aku. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhan, kepada Allah. Terus. Sesungguhnya Sesungguhnya dia maha baik kepadaku. Baik, sesungguhnya dia di sini Allah maha baik kepadaku, sangat baik kepadaku keselamatan dilimpahkan kepadamu. Mu di sini bapaknya. Aku akan memohonkan, aku akan garis bawahi. Akan itu tolong digaris bawahi. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Kata para alim ulama, mesti terjadi. Akan itu tidak mesti terjadi, wong. Itu lah terus untuk membantah mereka ada ndak ayat Quran? Ada surat At-Taubah 114 itu skakmatnya tentang Nabi Ibrahim. Kan Ibrahim di sini Maryam ayat 47 aku akan memohonkan ampunan baru akan. Akan itu tidak mesti terjadi. Lah untuk jelasnya untuk membantah mereka atau taubah ini keywordnya di sini, kata kuncinya di sini keywordnya yaitu 9114. Ayat surat 9 9 ayat 114. Oh jelas ini, skakmat ini. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa amma ada wa wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim ayo Adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Lanjut. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah dia ikrarkan kepadanya. Ternyata ketika dia sudah tahu kalau bapaknya itu di neraka, lanjut. Maka ketika jelas baginya Nabi Ibrahim bahwa dia bapaknya adalah musuh Allah. Ya, terus. Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Oh, nggak jadi. Wong mah Ya, pun tidak mesti terjadi. Ya ini skakmatnya. Nabi Ibrahim tidak mendoakan ayahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus terus masih ada? Sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian uh, yang bisa kami sampaikan. Tuntas sudah materi kita dengan kesimpulan boleh tidak mendoakan orang kafir, orang musyrik yang masih hidup? Boleh atau tidak? Boleh, tidak mendoakan mereka yang masih hidup? Boleh. Doa apa untuk mereka yang masih hidup?